Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan salah satu cara menghubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mencintai beliau alaihi salatu wasallam dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwa hukum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah atau mubah wajib Bahkan tidak cukup hanya mencintai beliau Namun kita harus memprioritaskan beliau Mengedepankan beliau Dan mengutamakan beliau dari cinta kita kepada seluruh makhluk yang ada Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam Ketika beliau bersabda dalam hadis surat Imam Bukhari La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi Min Min apa jemaah sekalian? min waladihi wa wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai aku lebih ia cintai dibanding cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia yang yang ada. Oleh karena itu marilah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengedepankan cinta beliau di atas cinta-cinta kepada makhluk selain beliau. Lalu kita menjelaskan ganjaran yang akan diterima oleh seorang hamba apabila seorang hamba berhasil mewujudkan merealisasikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan hadis Anas yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika Nabi SAW bersabda anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat kelak ini adalah sebuah ganjaran yang begitu luar biasa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berhasil mewujudkan cinta orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang menumbuhkan dan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktor-faktor yang menumbuhkan dan menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita tidak membahas seluruh faktor namun kita akan memilih beberapa faktor yang menjadi wakil dari faktor-faktor yang lain. Faktor yang pertama, mengenal dan mempelajari kehidupan dan biografi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dan mempelajari kehidupan dan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang Inilah peribahasa yang dapat mewakili faktor yang pertama ini. Kita tidak akan mencintai seseorang jika kita tidak mengenal seseorang itu dengan baik. Mari kita memutar rekaman memori kita dan ingatan kita kembali. Mengapa kita mencintai pasangan-pasangan kita? Mengapa bapak-bapak mencintai istri-istrinya? dan mengapa ibu-ibu mencintai suami-suaminya? Jawabannya apa? Karena hartanya Pak Ustadz Begitu? anak tunggal Pak Ustadz Bapaknya sudah usia 90 tahun <laughs> Jawabannya adalah karena kita mengenalnya dengan baik Jadi cinta kita itu tumbuh setelah kita mengenalnya dengan baik bagaimana kehidupannya, bagaimana latar belakangnya, sejarah ia dan keluarganya, akhlaknya, tanggung jawabnya, kesabarannya dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal hal itu dimiliki oleh pasangan kita atau laki-laki atau wanita tersebut maka kita mencintainya. Kan begitu jemaah sekalian. Demikianlah cinta kita kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal beliau, maka kita akan semakin mencintai beliau. Sebagaimana para sahabat melesat sebagai generasi yang paling mencintai beliau karena mereka adalah orang-orang yang paling mengenal beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Ja'far bin Abi Talib ketika berbicara dengan Najasyi, raja Al-Habasyah atau Ethiopia, apa kata dia? Apa kata beliau radhiyallahu taalaan? Ayyuhal Malik, wahai sang raja, innallaha ba'atha ilaina rasulan. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabah wa sidqah wa amanatahu wa ifafah. Seorang rasul yang kami kenal dengan baik, yang kami paham dengan baik tentang nasabnya, kejujurannya, keamanahannya dan kesuciannya. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini menunjukkan salah satu sebab mengapa para sahabat rela hijrah kepada atau rela hijrah ke Habasyah. Karena mencintai Allah dan Rasulnya. Dan salah satu faktornya adalah karena mereka benar-benar mengenal Nabi SAW. Beliau mengenal perjalanan hidup beliau. Mereka mengenal ketika beliau kecil, ketika beliau beranjak remaja, dan ketika beliau menjadi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungi jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu akan menambah kecintaan kita dan komitmen kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam firman-Nya dalam surat Saba ayat 46 Allah mengatakan Kul innama a'idzukum biwahidatin an taquma lil an taqumu lillahi math an lillahi mathna wa furada Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kalian Menasehati kalian Suatu hal saja yaitu supaya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas berdua-dua atau sendiri-sendiri thumma tatafakkaru kemudian kalian memikirkan tentang Muhammad kalian memikirkan tentang Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam ma bisahibikum min jinnah tidak ada penyakit gila sedikit pun yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid karena sesungguhnya beliaulah hanyalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum menghadapi azab yang pedih dan keras. Jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui lisan nabinya untuk memikirkan dan merenungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tatafakkaru. Lalu kalian memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kehidupan beliau, mempelajari kondisi-kondisi beliau karena hal itu akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengecam dan mencela orang-orang musyrik yang sangat mengenal beliau namun tega-teganya mendustakan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 dengan firmannya Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu yun fahum lahu munkirun. Beli Allah SWT berfirman Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Sehingga mereka mengingkari Dia Sehingga mereka mengingkari Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas mengatakan Dalam tafsir Al-Baghawi Alaysa qad arafu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sagiran wa kabira Bukankah mereka telah mengenal Rasulullah SAW baik ketika kecil maupun besar? Wa arafu nasabah dan mereka telah mengenal nasab Nabi SAW. Wa sidqah dan kejujurannya, wa amanatah dan keamanatannya, wa wafaah bil uhud dan komitmennya dalam menjaga perjanjian. Kok bisa-bisanya mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa-bisanya mengingkari Rasulullah SAW? Ini bertentangan dengan logika dan akal sehat. Karena orang yang mencintai Rasulullah SAW akan semakin, orang yang mengenal Rasulullah SAW akan semakin mencintai beliau. Jadi inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, marilah kita mulai membuka dan mempelajari lembaran-lembaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga cinta kita kepada beliau tumbuh dan bersemi. Itu faktor yang pertama. Yaitu mengenal dan mempelajari kehidupan dan biografi beliau. Faktor yang kedua, mengenal keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun akan menumbuhkan dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mencintai, mengagumi, bersimpati dengan orang yang memiliki prestasi dan keutamaan. Antum setuju apa tidak? Jadi tabiat seseorang itu akan bersimpati, akan mengagumi dan mencintai orang yang memiliki prestasi dan keutamaan. Setuju apa tidak? Ya, ya setuju aja deh. Selama ustaznya bilang demikian kan begitu. Contoh sederhana dalam masalah ini jemaah sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita apabila seorang atlet olahragawan berhasil mengharumkan nama bangsa dan merebut medali emas dalam sebuah event olahraga internasional. Apa yang terjadi jemaah sekalian? namanya akan melejit diperbincangkan oleh banyak orang yang tadinya orang ini tidak dikenal sama sekali begitu ia memiliki prestasi begitu ia memiliki keutamaan namanya akan meroket dan diperbincangkan dibicarakan oleh banyak orang orang-orang akan mengeluh-elukan dirinya mengagumi dan mencintai dirinya Kenapa? Karena prestasi dan keutamaannya. Hal ini pun yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Oleh sebab itu ulama mengajak kita untuk mengenal keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya agar kita semakin mengagumi dan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Iya apa tidak jemaah sekalian? Coba atlet yang baru memenangkan medali emas akan diarak di jalan-jalan protokol, akan dielu-elukan. Kenapa? Karena prestasi. Karena keutamaan. Prestasi itu adalah sebuah keutamaan. Semua orang menghargai dia Semua orang simpati dengan dia Dan semua orang mencintai dia Oleh karena itu Rasulullah lebih layak untuk kita Sikapi dengan demikian Karena beliau adalah manusia yang paling mulia Dan ini yang dijelaskan para ulama kita Dan oleh karena itu sekali lagi ulama kita mengajak kita Untuk mengenal Mempelajari keutamaan-keutamaan beliau dan di antara keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama beliau adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak manusia keturunan Nabi Adam pada hari kiamat dan ini bukanlah berbangga-bangga atau sebuah kesombongan karena Rasulullah sedang menjelaskan fakta bukan memamerkan kelebihan beliau jadi keutamaan beliau adalah pemimpin bukan hanya umat Islam namun mayori namun seluruh manusia dan seluruh anak keturunannya Nabi Adam. Jadi orang nomor satu dari peradaban manusia dari awal sampai akhir. Mengapa kita tidak mencintai beliau? Jadi ini yang perlu harus kita perhatikan. Beliau adalah pemimpin kita. Kalau seorang rakyat mencintai klub kepala negaranya karena bersikap adil kepada mereka, padahal skupnya hanya dalam sebuah negara. Skupnya hanya sebuah provinsi misalnya apabila dia gubernur, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Skupnya bukan hanya negara, skupnya bukan hanya provinsi, kecamatan, kelurahan, namun skupnya seluruh muka bumi ini dari awal sampai akhir itu keutamaan beliau yang pertama jadi ini akan mendorong kita semakin mencintai beliau sallallahu karena beliau adalah pemimpin kita pemimpin yang adil pemimpin yang bijaksana pemimpin yang rahmatan lil alamin bagaimana kita tidak mencintai beliau keutamaan yang kedua dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 2, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al fath ayat 2 liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar agar Allah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Muhammad baik yang sebelumnya yang telah lalu maupun yang akan datang wa yutimma ni'matahu 'alaika dan agar Allah sempurnakan nikmat Allah kepada engkau wa yahdiyaka siratan mustaqima dan agar Allah memberikan hidayah kepada engkau ke jalan yang lurus siratan mustaqim. Ini adalah keutamaan yang begitu besar. Seorang anak manusia yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi subhanallah, kita saja ketika tahu ada sosok yang dosanya sedikit kagum apa tidak? Kagum. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dosanya sudah amat sedikit. Maksud dosa di sini adalah kesalahan, langsung dikoreksi seperti abasa dan bahkan bisa dikatakan tidak punya dosa sama sekali karena seluruhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang saya katakan tadi adalah kekesalahan Nabi SAW dalam berijtihad itu pun tidak dikategorikan dosa karena langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini dibahas oleh para ulama di antaranya dalam ilmu usul usul fikih. Jadi bisa dikatakan bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Bagaimana kita tidak mengagumi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga Beliau adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Sebagaimana yang Allah, Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah manusia yang memiliki hubungan terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun akan mendorong kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat Beliau adalah pemilik Al-Maqam Al-Mahmud Tempat yang baik Atau yang biasa dikenal dengan syafaat terbesar Al-Maqam Al-Mahmud Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 79 Asa an yaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda asa kalau ini berkaitan dengan Allah ulama mengatakan pasti Rob engkau akan mengangkat engkau maqaman mahmuda akan memberikan hak syafaat yang paling besar kepada engkau jadi Rasulullah yang akan menolong kita pada hari kiamat dengan syafaat uzmanya maka mengapa kita tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam jadi inilah beberapa keutamaan beliau yang akan menumbuhkan cinta kita dan menambah cinta kita kepada sallallahu beliau sallallahu alaihi wasallam faktor yang ketiga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum mengenal belas kasih sayang beliau kepada umatnya. Jadi mengenal belas kasih sayang beliau kepada umatnya. Hadirin sekalian, mungkin alasan mengapa selama ini rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang bersemi karena kurangnya pengetahuan kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita perlu bertanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Mengapa kita begitu mencintai orang tua kita? Jadi mengapa kita begitu mencintai orang tua kita? Kalau antum ditanya dengan pertanyaan ini jawabannya apa? Ya? Iya, salah satu jawabannya karena kasih sayang orang tua kita kepada kita yang tanpa pamrih. Ini yang membuat kita mencintai orang tua kita karena mereka selalu berusaha mengungkapkan kasih sayang kita eh, kasih sayang mereka kepada kita tanpa pamrih. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan tanpa lelah, tanpa keluh kesah. Lalu beliau menyusui kita dengan penuh kehangatan. Lalu mendidik kita, mengasuh kita dengan penuh kelembutan. Sedangkan ayah kita jemaah sekalian tidak henti-hentinya membanting. Apa yang dibanting? Waduh. Maksudnya tidak henti-hentinya membanting tulang agar kita selalu mendapatkan asupan gizi dan masa depan terbaik. Mereka melakukan hal itu jamaah sekalian tanpa meminta speser pun rupiah dari kita. Mereka tidak meminta penghargaan dari kita. Mereka tidak meminta balas jasa dari kita. Murni ungkapan rasa kasih sayang mereka kepada kita dan dengan rasa kasih sayang tulus itu tumbuhlah cinta kita kepada kepada mereka. Demikian juga dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menyelami ayat-ayat ilahi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang kasih sayang beliau kepada umatnya, maka kita akan mencintai beliau dan cinta tersebut akan tumbuh subur di dalam hati kita. Karena sekali lagi kita mengetahui betapa besar kasih sayang beliau kepada kita sehingga tumbuhlah benih-benih cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang berbicara tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 ketika Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian azizun alaihi ma'anittum berat rasanya atau berat terasa olehnya penderitaan dan kesulitan kalian. Artinya setiap penderitaan yang kita alami, setiap kesedihan yang kita rasakan, Rasulullah ikut merasa berat dan sedih. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian kesengsaraan kalian hari harisun alaikum beliau sangat bersemangat memberikan hidayah kepada kalian memberikan yang terbaik kepada kalian bil mu'minina raufun rahim amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Subhanallah jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Jadi ketika kita sakit Rasulullah ikut merasakan sakitnya Ketika umatnya menderita Rasulullah SAW ikut merasakan penderitaannya Coba bayangkan apabila antum punya teman Yang ikut menangis ketika kita menangis Antum cinta tidak dengan dia Hah? teman kita tidak bisa makan karena sedih memikirkan kita. Bagaimana perasaan antum dengan dia? Cinta apa tidak dengan dia? Cinta. Rasulullah pun demikian jemaah sekalian. Azizun alaihi ma'anitum. Berat rasanya, sakit rasanya diderita oleh Rasulullah SAW ketika umatnya sakit, ketika umatnya menderita, ketika umatnya mengalami kesulitan-kesulitan. Rasulullah pun mengikut ikut merasakan sakitnya. Subhanallah. Jadi sekali lagi coba pikirkan kalau kita punya sahabat yang dapat menangis ketika kita menangis apa perasaan kita? Yang dapat sedih ketika kita sedih. Kan begitu dia sedang rekreasi mendengar kita timpa musibah dia putar balik ya kan mobilnya pergi ke rumah kita, ikut sedih dengan kita. Bagaimana perasaan kita? kita akan mencintai dia. Itulah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya sedih, ketika umatnya menderita, Rasulullah ikut merasakan derita umatnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada beliau? Sungguh jahatnya, sungguh beku hati kita kalau kita tidak mencintai sosok manusia seperti itu. Yang tidak mengenal umatnya, dengan baik secara detail yang bukan siapa-siapa maksud saya punya hubungan darah pun juga tidak tapi begitu umatnya sakit beliau ikut merasakan sakit bukan hanya bersimpati jamaah sekalian tapi ikut merasakan sakit yang kita derita jadi inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi apa alasan kita untuk tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada seorang nabi yang begitu perhatian dengan dengan kita. Jangankan nabi jemaah sekalian, yang seratanya tuh jauh sekali dengan kita. Seorang ustadz saja antum punya ustadz. Lalu ustadz ini sedih ketika antum sedih. Apa perasaan antum dengan ustadz tersebut? Cinta apa tidak? Cinta, padahal itu levelnya ustadz Seorang syekh gitu Datang ke rumah antum ketika antum sedih Lagi ada kunjungan ke Indonesia Lalu ketika mendengar keluarga antum meninggal Dia datang ke tempat antum Dan dia menyampaikan rasa bela sungkawanya Apa perasaan antum? Cinta apa tidak? Cinta ya mungkin dari dulu gak pernah dengar Dan mengikuti siarannya Mulai detik itu antum akan Duduk anteng di depan radio Mendengarkan siarannya misalnya Kan begitu Ini baru syekh Bagaimana dengan seorang nabi yang sakit ketika mendengar kita sakit, umatnya sakit. Bagaimana kita tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Harisun alaikum. Beliau itu sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik dan hidayah kepada kalian. Jadi tanpa kita sadari, walaupun kita tidak memikirkan beliau, beliau memikirkan kita jemaah sekalian. Kita lupa dengan beliau, kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia kita, beliau memikirkan kita. Dan diantara kekhawatiran beliau atau diantara potret kekhawatiran dan perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis surat Muslim berikut ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tala qaulal tala qaulallahi azza wa jal fi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca qaulallahi azza wa jal fi Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengkisahkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 36. Apa kata Nabi Ibrahim? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa maka barang siapa yang mengikuti diriku, maka ia termasuk golonganku Waman asani dan barang siapa yang bermaksiat kepada diriku apa jemaah sekalian? Kalau antum seorang ustad, ada murid antum yang membangkang, antum bilang apa? Hah? Dasar murid durhaka kan begitu ya. Sudah dapat ustad pintar-pintar kayak saya, tetap saja di didurhakai. Tapi Nabi Allah itu tidak jemaah sekalian. Mari kita simak apa yang dikata Nabi Ibrahim ketika beliau mengomentari orang-orang yang durhaka dengan beliau, orang-orang yang bermaksiat kepada perintah-perintah beliau. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mendurhakai diriku, yang bermaksiat tidak taat terhadap syariatku, fa innaka ghafurur rahim maka sesungguhnya engkau wahai Allah Zat yang maha pengampun Lagi maha penyayang Paham maksudnya? Maksudnya semoga orang-orang tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Lihat bagaimana jiwa besar para para nabi-nabi Allah Jiwa besar Khalilur Rahman Kekasih Allah yang bernama Nabi Ibrahim Pengikutnya yang membangkang Dia tidak sumpahin jamaah sekalian kalau kita kan mampus loh gitu kata orang Jakarta. Kan begitu. Semoga enggak beruntung tujuh turunan. Subhanallah. Anak-anaknya dibawa-bawa. Tapi Nabi Allah tidak. Fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang bermaksiat kepada diriku, maka ketahuilah sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi membaca surat ini. Surat apa? Surat Ibrahim ayat 36. Setelah membaca ayat ini, beliau melanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengkisahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Mari kita simak apa yang dikatakan Nabi Isa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 118. Nabi Isa mengatakan Nabi Isa mengatakan perihal orang-orang yang membangkang kepada beliau intu adzibuhum af afwan intu adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Nabi Isa mengatakan intu adzibuhum apabila engkau mengazab mereka orang-orang yang membangkang terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Fa innahum ibaduk. Itu hak engkau karena mereka adalah hamba engkau. Mereka adalah hak milik engkau, engkau mau azab mereka itu adalah hak engkau wahai Allah. Wa in lahum. Namun kalau engkau maafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan zat yang maha bijaksana. Jadi ini menunjukkan betapa rahmatnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan agar pengikutnya yang bermaksiat kepada beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa pun demikian. Beliau mengharapkan pengikutnya yang membangkang kepada dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uslub yang sangat santun, dengan bahasa yang sangat santun. Beliau mengatakan intu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka itu hak engkau wahai Allah. Mereka hanya hambamu. Namun kalau engkau maafkan mereka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Artinya Beliau mengharapkan Allah mengampuni pengikut-pengikutnya tersebut. Lalu ketika Nabi SAW membaca dua ayat tersebut, farafa'a Lalu beliau mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Wabaka. Lalu beliau menangis beliau khawatir akan masa depan umatnya mereka beliau khawatir umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasulullah menangis memikirkan kita jemaah sekalian. Rasulullah menangis khawatir kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita lupa dan sering tidak memikirkan beliau. Faqala Allahu azza wa jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memanggil Jibril ya Jibril wahai Jibril idhab ila Muhammad pergilah engkau kepada Muhammad wa rabbuka a'lam dan sesungguhnya Allah lah yang maha tahu Allah paham apa yang ada di dalam hati Rasulullah SAW tapi Allah tetap memerintahkan Jibril untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ulama menjelaskan, Al Imam Nawawi menjelaskan ini untuk menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalhu mayubekika. Lalu tanyakan kepada Rasulullah, tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat dirimu menangis. Fa'atahu Jibril. Maka Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fasaalah Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakal Lalu Rasulullah menjelaskan sebab mengapa beliau menangis. Apa sebabnya? Mengkhawatirkan masa depan hamba hamba Allah, mengkhawatirkan masa depan umatnya mengkhawatirkan masa depan kita. Rasulullah khawatir kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahwa a'lam dan Allah yang paling tahu apa yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kekhawatirannya akan umatnya, beliau takut umatnya diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Jibril, Ya Jibril Idhab ila Muhammad Wahai Jibril datang kembali kepada Muhammad Fakul Lalu katakan kepada dia Inna sanurdika fi ummatika Wala nasu'uka Katakan kepada dia Katakan kepada Muhammad Bahwa kami Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan membuat dia sedih akan membuat dia rela Allah akan ampuni dosa-dosa umatnya subhanallah karena kekhawatiran Rasulullah SAW Allah memberikan jaminan dengan jaminan yang baru saja kita dengar bersama jadi subhanallah kita tidak nangis, kita tertawa, kita lupa dengan sunnahnya Rasulullah menangisi kita jemaah sekalian. Rasulullah menangis karena khawatir akan masa depan kita yang suram. Jadi subhanallah kita tenang-tenang saja dengan azab yang nangis siapa? Rasulullah. Beliau berdoa Allahumma ummati ummati ya Allah umatku umatku maafkanlah umatku umatku dan lindungilah mereka. Wabaka dan beliau menangis karena rasa kekhawatiran yang begitu tinggi terhadap kondisi dan masa depan umatnya dan beliau sangat mengkhawatirkan umatnya diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu camkanlah jamaah sekalian, Rasul kita pernah menangis, pernah meneteskan air matanya untuk kita karena khawatir akan masa depan kita. Maka mengapa kita tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Bahkan rasa kasih sayang beliau membuat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau agar tidak membinasakan diri beliau karena kesedihan yang begitu memuncak dan mendalam akan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3 ketika Allah berfirman la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin bisa jadi, boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Bisa jadi engkau akan membinasakan dirimu karena begitu sedihnya melihat kaumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking sedihnya beliau akan membinasakan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal yang masuk neraka siapa? Orang-orang yang musyrik beliau tetap dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rasa kasih sayang beliau mereka beliau tidak mau mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sedihnya luar biasa hingga Allah perlu mengingatkan la la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Artinya jangan sampai engkau berlebih-lebihan dalam kesedihan engkau. Itu maksudnya sebagaimana jelaskan para ulama tafsir, sehingga engkau akan membunaratkan dan engkau akan membinasakan diri dirimu wahai Muhammad. Jadi saking sayangnya kepada umat, baik umat dakwah, umat yang belum menerima tauhid atau masuk ke dalam agama Islam atau umat istijabah umat yang sudah menerima Islam dan tauhid kepada Allah SWT, rasa kasih sayang beliau begitu tinggi kepada umat manusia. Dan di antara potret yang menarik yang menjelaskan kasih sayang beliau kepada umat manusia secara umum adalah sikap beliau terhadap musuh besar beliau. Gembongnya kaum munafikin yaitu siapa? Abdullah bin Sabah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya yaitu siapa? Abdullah. Jadi anaknya namanya Abdullah juga. Oleh karena itu anaknya bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa ibnuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqal ya Rasulullah. Lalu anaknya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tini qamisaka." Tolong berikan bajumu agar aku jadikan kain kafan untuk bapakku ukafinahu agar aku jadikan kain kafan subhanallah ini musuh besar jamaah sekalian. Orang yang menjadi aktor intelektual terjadinya hadisatul ifki. Fitnah yang menyerang rumah tangga Nabi SAW secara langsung. Fitnah yang begitu berat. Ketika mereka menuduh Aisyah ber, berzina. Dengan siapa? Sofwan bin Maatal aktor intelektual di balik kejadian itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang menjadi aktor intelektual di balik mundurnya sebagian kaum muslimin di beberapa jihad fisabilillah karena berhasil diprovokasi oleh dia. Orang-orang eh, orang yang berada di belakang layar untuk mengajak kaum muslimin tidak pergi berjihad ketika waktu jihad telah tiba dan jihad itu syar'i. I. Jadi banyak sekali permasalahan problematika umat yang disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika meninggal minta baju jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Kira-kira enaknya gimana? Subhanallah. Mungkin kalau kita hidup ngerepotin, mati juga ngerepotin kan begitu. Ini hidup ngerepotin, mati pun minta baju. Subhanallah. Jadi subhanallah, anaknya minta baju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini musuh besarnya orang munafikin musuh dalam selimut ketika meninggal anaknya ingin dikafani dengan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak hanya baju yang anaknya minta apa kata anaknya? Wasalli alaihi. Wahai Rasulullah, tolong salatkan beliau. Tolong salatkan bapak, bapakku. Ini munafik jemaah sekalian. Anaknya datang minta untuk disolatkan. Wastagfir lahu dan mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni ayahku. Munafik. fiddarkil asfaliminan asfali minan nar di keraknya neraka, di basementnya neraka jemaah sekalian. Anaknya datang minta agar di diampuni. Inilah biang onar selama ini. Jadi kalau anggaplah antum berdakwah, musuh besar antum meninggal dunia. Yang selama ini memfitnah, mencaci, memprovokasi, menuduh istri antum berzina. Bayangkan, antum berusaha menegakkan sunnah, istri antum dituduh zina ketika orang ini mati atau meninggal, kira-kira antum buat apa? Terus anaknya datang minta baju antum dan bukan hanya sampai di sini saja. Minta agar antum mensolati bapaknya dan beristighfar untuk bapaknya. Kira-kira dikasih apa tidak? Hah? Apa? Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisah maka Nabi memberikan bajunya untuk dikafan atau untuk dijadikan kain kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi memberikan kain kafannya kepada anaknya. Subhanallah. Lihat bagaimana jiwa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keindahan akhlak beliau ketinggian rasa kasih sayang beliau. Orang yang sudah orang yang tidak cinta dengan beliau ketika mendengar hadis ini perlu kita pertanyakan nuraninya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum. Musuh besarnya sendiri meninggal dan meminta bajunya beliau berikan. Faqala adhinni usalli alaihi permintaan keduanya pun juga akan dituruti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, izinkan aku mensolati dirinya. Subhanallah. Lihat bagaimana adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pembicaraan awalnya diminta oleh anaknya, Rasulullah kembali minta izin kepada anaknya. Azini usali alaih. Izinkan aku mensolati dirinya. Fa'adhanu. Lalu diizinkan. Falamma arada an yusalli alaih jadzabahu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW hendak beranjak untuk mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, Umar berusaha mencegahnya Faqala Nabi sallallahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa, maaf, maaf. Maka Umar berkata faqala Umar. Umar berkata, "Alaisallahu nahaka an tusalli 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah melarang engkau agar engkau tidak mensolati orang-orang munafik? Agar engkau tidak mensolati orang-orang munafik. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksud Umar adalah sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah, "Istaghfir lahum." Aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah berfirman dalam surat At-Taubah kalau tidak saya 80-an ya tolong dicek saya agak lupa Allah mengatakan istaghfir lahum au au la tastaghfir lahum kalau engkau istaghfir lahum minta istighfarlah kepada Allah untuk mereka istaghfir lahum silakan minta benar 8 80 atau bait 80 istaghfir lahum minta ampunlah kepada Allah untuk mereka untuk orang-orang munafik. Aula tastaghfir lahum atau engkau tidak beristighfar untuk mereka. Intastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum. Kalau saja engkau beristighfar kepada orang-orang munafik, maaf. Kalau engkau beristighfar kepada Allah untuk orang-orang munafik sebanyak 70 kali saja, maka Allah tidak akan mengampuni dan memaafkan mereka. Jadi Allah katakan kepada Rasulullah, silakan minta ampun untuk mereka dan silakan untuk tidak minta ampun untuk mereka. Kalau engkau minta ampun untuk mereka sebanyak 70 kali saja, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar memahami ayat ini sebagai dalil tentang dilarangnya mensolati orang-orang munafik. Ini larangan bukan ya sekalian? kalian? Larangan. Maksudnya begini jemaah sekalian, kalau misalnya hadirin sekalian memiliki anak, lalu diajak ke pusat perbelanjaan, masuk ke toko mainan, lalu ia melihat mainan yang bagus, lalu ia merengek-rengek kepada kita. Abi belikan dong mainannya. Bi belikan dong mainannya. Enggak. Tolong belikan Bi. Tidak. Lalu antum katakan begini, silakan minta terus. Kamu minta sebanyak 10 kali saja, Abi tidak akan belikan. Maksudnya apa? Dilarang apa diperbolehkan? Dilarang. Bukan berarti kalau 11 dikasih kan begitu ya? Iya enggak? Ya sudah kalau begitu 11 saja deh. Bukan demikian. Itu maksudnya larangan itu gaya bahasa untuk melarang. Artinya engkau tidak diizinkan membeli mainan tersebut. Itu yang dimakna yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, "Alaisallah nahaka an 'alal munafikin?" Bukankah Allah telah melarang engkau untuk mensolati orang-orang munafik? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ana baina khiyaratain." Aku di antara dua pilihan. Dalam riwayat yang lain, Inna Rabbi khayyarani Wahai Umar Allah itu tidak melarangku dengan tegas Allah hanya memberikan pilihan kepadaku Istighfar silahkan Tidak istighfar silahkan Kalau engkau beristighfar 70 kali Allah tidak akan menerima istighfar engkau Itu kan pilihan wahai Umar Bisa dipahami tidak? Saya ingin bertanya Rasulullah paham tidak bahwa ayat itu tentang larangan? Paham. Tapi Rasulullah berusaha mencari-cari jalan agar bisa mensolati orang-orang munafik. Kenapa? Karena rasa kasih sayang beliau kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, Allah tidak dengan tegas melarang saya. Allah hanya kasih pilihan. Oleh karena itu apa kata Nabi? Fa'azidu ala sab'in. Aku akan beristighfar untuk mereka lebih dari 70 kali. Subhanallah. Maksa Nabi saw. Rasulullah adalah orang Arab yang paling fasih zaman sekalian. Jangan dipikir beliau bodoh, tidak, beliau paham. Tapi karena larangannya belum ada yang tegas, belum ada dengan redaksi yang tegas, maka Rasulullah berusaha berkelit cari-cari jalan bagaimana agar bisa mendoakan orang-orang munafik. Akhirnya beliau mengatakan kalau demikian aku akan tambah lebih dari 70 ya 71, 72, 80, 81, 82 dan seterusnya. Yang penting ada peluang orang tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fasalla alaihi Lalu Nabi SAW mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah beliau solati, fana fanazalat. Turunlah ayat di beberapa ayat berikutnya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Turunlah ayat yang melarang mensolati orang munafik secara tegas. Tidak ada basa-basi lagi. Apa ayatnya? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada dan janganlah engkau mensolati mereka orang-orang munafik yang mati atau meninggal selama-lamanya dan setelah turun ayat ini Rasulullah tidak pernah lagi mendoakan beristighfar dan mensolati orang-orang munafik. Jadi sampai seperti itu jemaah sekalian. Rasa kasih sayang beliau kepada umat manusia. Dan ini sekali lagi sikap beliau kepada musuh besarnya. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita mempelajari akhlak beliau, rasa kasih sayang beliau kepada kita, kita akan semakin sayang, cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah musuh besar musuh dalam selimut musuh yang merupakan otak dalang aktor intelektual dari beberapa fitnah besar yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu saja Rasulullah masih berusaha mendoakan beliau atau orang munafik tersebut Abdullah bin Ubay bin bin Salul beliau kasih bajunya beliau beristighfar untuknya beliau mensolati dia dan beliau berusaha cari celah agar bisa mensolati beliau sampai turunlah ayat yang sangat amat tegas melarang untuk mensolati orang-orang munafik jadi inilah salah satu potret bagaimana kasih sayang Nabi Alaihi Wasallam kepada manusia dan perlu kita teladani. Perlu kita teladani zaman sekalian. Kalau kita punya musuh, ada orang yang membenci dakwah kita, membenci sunnah Nabi Alaihi Wasallam, doakan dia istighfar untuk dia sebagaimana Nabi SAW berusaha istighfar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul karena kita tidak bisa memfonis dia orang munafik doakan dia agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita tertawakan kita olok-olok, kita jatuhkan dia sehingga fitnah akan semakin parah lihat bagaimana sikap kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada umatnya sampai orang yang sekali lagi yang berusaha menipu beliau selama ini beliau sayangi dan beliau menginginkan yang terbaik untuk dirinya jadi inilah beberapa faktor yang akan membuat kita mencintai dan tambah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengenal perjalanan dan biografi beliau Dan yang kedua mengenal keutamaan-keutamaan beliau Dan yang ketiga mengenal kasih sayang beliau kepada uh, umatnya Sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan hari ini Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala a'lam Ayatun min quran الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ايات من القران